Hukmu sujud tilawati hukmu sholatin nafilah. Ketentuan untuk sujud tilawah itu adalah sama dengan ketentuan untuk sholat sunnah. Yaitu disyaratkan harus dalam keadaan suci dari hadas dan suci dari najis. Demikian pula menghadap kiblat dan menutup awak. Oleh karena itu sujud tilawah diharamkan pada orang yang di badannya atau di kainnya ada najis yang bukan najis yang dimaafkan. Demikian juga <clears throat> diharamkan sujud tilawah untuk orang yang berkondisi hadas. Kecuali jika dia telah tayamum, jika dia dalam kondisi yang membolehkan untuk tayamum. Dan diharamkan sujud tilawah yang dilakukan tidak menghadap kiblat kecuali sujud tilawah dalam safar karena sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat dalam safar. Demikian pula sehingga boleh sujud tilawah dalam safar tidak menghadap kiblat. Kata An-Nawawi wahada kulluhu mutafakun alaih. Dan ini semua adalah perkara yang disepakati. Mungkin maknanya disepakati di antara para ulama Syafi'iyah. Karena ada khilaf tentang masalah ini. Sebagaimana di catatan kaki di catatan kaki disebutkan diatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sujud melakukan sujud tilawah pada saat membaca surat An-Najm dan sujud bersama Nabi ketika itu kaum muslimin orang-orang musyrik jin dan manusia. Dan hadis ini juga dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud. Kemudian Bukhari mengatakan dan Ibnu Umar melakukan sujud tilawah dalam keadaan tidak berwudu. Sebagaimana dalam mayoritas riwayat Bukhari. Kemudian Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Rus dan dimungkinkan kita kompromikan antara judul bab dan asar dari Ibnu Umar dengan kita katakan ya ba'udu fil ada mustahil menurut adat kebiasaan semua orang yang hadir dari kalangan kaum muslimin ketika dibacakannya ayat di surat An-Najm tersebut dalam kondisi berwudu. Karena mereka tidak bersiap-siap lidzalika untuk itu. Karena kadalik maka jika demikian keadaannya maka siapa yang bersegera di antara kaum muslimin untuk bersujud tilawah karena khawatir luputnya waktu atau saat atau kesempatan melakukan sujud tilawah tanpa wudhu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya, membiarkan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang melakukan sujud tilawah tanpa wudhu. Maka ustudillah bidalika, maka riat ini jadikan dalil bolehnya sujud tilawah tanpa wudhu. Pada saat dijumpai adanya kesulitan untuk berwudu. Dan ini pemahaman ini dikuatkan dengan kelanjutan hadis dan bersujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersujud tilawah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin, demikian juga orang-orang musyrik, jin dan manusia. Maka Ibn Abbas sawa menyamakan dalam menisbatkan sujud Bainal jami' di antara semua orang tersebut. Musyrik, jin dan manusia. Dan di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang tidak sah seandainya berwudu. Orang musyrik, seandainya berwudu, maka statusnya nilainya adalah tidak sah beru, tidak sah wudunya. Maka konsekuensi maknanya sah saja, sah-sah saja sujud tilawah yang dilakukan oleh orang yang dalam kondisi berwudu dan orang yang dalam kondisi tidak berwudu wallahu a'lam. Kemudian Al Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dan tidak dan tidak ada yang menyetujui Ibnu Umar satupun orang dalam pendapat Ibnu Umar yang menunjukkan bolehnya sujud tilawah tanpa wudu kecuali Asy-Sya'bi, seorang tabi'in. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih Demikian juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan dari Abi Abdurrahman As-Sulami rasanya beliau membaca ayat sejadah kemudian mengucapkan salam. Pemberi alik mengatakan boleh jadi maksudnya kemudian bersujud. Ala ghairi wudu'in tanpa berwudu bahkan ila ghairil kiblah tanpa menghadap kiblat wa yamshi dan beliau berjalan yumi'u imaan dan cuma yumi'u imaan berisarat saja maka apakah tidak boleh sujud tilawah dalam keadaan tidak berwudu maka sebagian salaf tadi telah kita baca sebagian salaf membolehkan sujud tilawah tanpa berwudu, yaitu Ibnu Umar dari kalangan sahabat dan Asy-Sya'bi dari kalangan tabi'in. Kemudian pasal berikutnya, jika seorang itu membaca ayat sajadah di surat Sad, maka ulama yang berpendapat bahasanya sujud tilawah di surat surat adalah min azaimis sujud. Termasuk sujud tilawah yang ditekankan, maka beliau-beliau akan mengatakan hendaknya sujud ketika membaca ayat tersebut, baik membaca ayat tersebut di dalam sholat atau di luar sholat. Sebagaimana ayat-ayat sajadah yang lainnya. Sedangkan Syafi'i dan ulama yang lain yang mengatakan bahasanya ayat sejedah di surat Sad bukanlah termasuk azaim, bukanlah ayat sejedah yang ditekankan, bukanlah sujud tilawah yang ditekankan. Mereka mengatakan jika membaca ayat sejedah di surat Sad di luar salat dianjurkan untuk sujud. Alasannya karena Nabi sujud padanya. Sebagaimana keterangan telah lewat. Akan tapi jika membaca ayat sad ayat uh, ayat sejadah di sholat sholat di dalam sholat maka hendaknya tidak bersujud. Jika bersujud karena tidak tahu atau lupa maka sholat tidak batal. Karena tetapi hendaknya sujud sujud sahwi wa ingkana aliman meskipun dilakukan dalam kondisi sadar. Aslinya sujud sahwi itu kalau untuk lupa. Namun di sini Anawi mengatakan meskipun dalam kondisi sadar tidak lupa kalau sujud di sujud melakukan sujud tilawah di surat sholat maka hendaknya sujud sahwi. Maka pendapat yang benar sholatnya batal karena sujud di pada saat baca surat sab karena orang tersebut telah melakukan tambahan dalam sholat, padahal bukan bagian dari sholat. Maka sholatnya batal sebagaimana seandainya ada orang melakukan sujud syukur di tengah-tengah mengerjakan sholat. Maka sujud syukur di dalam sholat itu membatalkan sholat tanpa khilaf. Meskipun ada pendapat yang kedua, bahasanya sujud tilawah untuk sholat sholat di dalam sholat tidak membatalkan sholat Li'anau lahu ta'aluqan bis sholati. Karena sujud ini punya kaitan dengan sholat Maka konsekuensi dari bahasanya surat sat ayat sejedah di surat sat itu bukan azaim. Bukan termasuk azaim sujud bukan sujud. Sujud tilawah yang ditekankan salah satu konsekuensinya menurut An-Nawawi jika ada orang yang membaca surat Fat dalam sholat kemudian melakukan sujud tilawah sholatnya batal. Jika dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan karena tidak tahu atau lupa, maka sholat tidak batal akan tapi perlu sujud sahwi. Gimana kalau sholat berjamaah? Walau saja ada imammu, Seandainya imam sujud, melakukan sujud tilawah dalam sholat shot. Karena dia berkeyakinan kalau sujud tilawah di sholat shot adalah termasuk sujud tilawah yang ditekankan. Padahal makmum tidak meyakini hal tersebut. Maka hendaknya makmum tidak mengikutinya. Lalu apa yang dilakukan oleh makmum? bali farikuhu. bahkan tidaklah dia berniat untuk berniat untuk mufarokoh berniat untuk tidak lagi berjamaah dengan imam tersebut atau minimal dia menunggunya sambil berdiri Jika dia memilih untuk menunggu, maka apakah makmum itu perlu sujud sahwi sendiri? Karena dia menunggu imam. Di sini ada dua wajah, dua pendapat di antara para ulama Syafi'iyah yang di, dikuatkan oleh An-Nawawi adalah tidak perlu sujud. Ya, pendapat yang perkataan An-Nawawi yang mengatakan tidaklah dia niat mufarokoh, niat sholat sendiri, ini jelas terlalu bait, terlalu jauh, Kenapa? Sebagaimana dikatakanlah oleh di awal fasal, ini adalah masalah khilafiyah. Ulama karena ada ulama yang mengatakan sujud tilawah di surat surat itu adalah azaim sujud di antara sujud tilawah yang ditekankan itu pendapat Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah menjadikan surat sholat termasuk sujud tilawah yang ditekankan. Demikian juga salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Maka tidak satu hal yang tidak benar orang itu berniat sholat sendiri, melepas diri dari jamaah, cuma semata-mata karena perbedaan pendapat yang diambil dalam masalah yang bersifat memang itu adalah khilaf di antara para imam. Dan terus gara-gara imamnya kok sujud, wah terus mufarokoh. Ini jelas terlalu mengada-ada. Karena para salaf, mereka meskipun berbeda pendapat dengan imam, mereka tetap bermakmum di belakang orang yang berbeda pendapat dengannya. Misalnya ada yang mengatakan makan daging unta itu membatalkan wudhu, ada yang memilih pendapat makan daging unta tidak membatalkan wudhu. Tetap sebagiannya tetap bermakmum pada sebagian yang lain. Meskipun dia tahu imamnya habis saja baru saja makan daging unta kemudian tidak berwudhu langsung sholat, orang yang berpendapat bahasanya makan daging unta itu membatalkan wudhu tetap bermakmum di belakang imam ini. Padahal dia berkeyakinan seandainya dia yang melakukan seperti yang dilakukan oleh imam, maka dia berkeyakinan wudhunya batal. Maka di antara contoh persatuan, <clears throat> prinsip persatuan yang diajarkan oleh para ulama salaf adalah mereka tetap bermakmum, sebagian mereka bermakmum pada sebagian yang lain, meskipun dalam masalah-masalah yang mereka berbeda pendapat di dalamnya bahkan yang satu menganggap seandainya saya yang melakukan apa yang dilakukan oleh orang itu menurut saya batal sholat saya. Maka jelas perkataan Anawibal yufarikuhu ini satu hal yang tidak tepat, satu hal yang tidak benar. Niat berniat untuk sholat sendiri meninggalkan jamaah gara-gara mengetahui imamnya ya, sujud tilawah di surat sought. Karena anggapan bahasanya sholat imamnya batal. Ini tidak benar. Pertama, batal dan tidaknya jika seorang itu sujud tilawah di surat sad telah dikatakan oleh An-Nawawi sendiri itu diperselisihkan. Meskipun yang dirojihkan oleh An-Nawawi batal. Dan sebelumnya apakah ini adalah sujud tilawah yang ditekankan yang dikerjakan di dalam sholat ataukah tidak juga perkara yang diperselisihkan di antara para imam. Maka tidak selayaknya satu amal yang keadaannya demikian itu jadikan alasan untuk berniat sholat sendiri dan meninggalkan jamaah. Kemudian pasal tentang siapa saja orang yang dianjurkan untuk sujud. Ketelah bahasanya dianjurkan bagi seorang yang baca Quran. Dan dia adalah orang yang bersuci dengan air atau dengan tanah. Hai suya juzu di mana dibolehkan dia bersuci dengan tanah. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat dianjurkan untuk sujud tilawah. Untuk orang yang membaca Quran dan dia dalam keadaan bersuci dengan air atau bersuci dengan tayamum ketika memang dibolehkan suci dengan tayamum. Di dalam sholat ataupun di luar sholat dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Demikian pula dianjurkan melakukan sujud tilawah lil mustami' orang yang mendengarkannya. Demikian juga dianjurkan sujud tilawah untuk orang yang mendengar meskipun dia bukan orang yang mendengarkan. Ya, maka beda antara sami dan mustami. Orang yang mendengarkan dan orang yang mendengar. Apa bedanya? Sengaja dan tidak. Kalau orang yang mendengarkan adalah orang yang memang bersengaja untuk mendengarkan bacaan Quran orang ini. Ada orang baca Quran dan dia memang bersengaja duduk di dekatnya untuk ikut mendengarkan. Kalau sami itu orang lewat. Ada orang ada orang baca Quran ya, pinggir jalan. Kemudian ada orang yang lewat jalan misalnya, jalan kaki misalnya. Pas dia mau udah mau lewat berpapasan di dekat orang tersebut, orang yang baca Quran ini yang agak dengan suara keras ini sampai ke sujud ke ayat sajadah. Maka orang yang sampai orang yang maksud hatinya cuma lewat di jalan ini dianjurkan untuk berhenti dan ikut sujud tilawah. Bukan hanya mustamik namun juga sami. Akan tapi Syafi'i mengatakan, aku tidak menekankan untuk sami, untuk mendengar. Sebagaimana aku menekankan untuk orang yang mendengarkan. Kata Nawawi, dan penjelasan Syafi'i inilah yang benar. Jadi dianjurkan, namun tidak anjuran, bukan anjuran yang ditekankan. Beda dengan orang yang mendengarkan itu dianjurkan dengan anjuran yang ditekankan untuk makan sujud tilawah. Sedangkan Imam Haramain yang merupakan salah seorang ulama Syafi'iyah mengatakan sami tidak perlu sujud tilawah. Dan pendapat yang terkenal dalam di antara para ulama Syafi'iyah adalah pendapat yang pertama yaitu saame orang yang tidak sengaja mendengar itu juga tetap dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Dan sama saja baik orang yang baca Quran tadi membaca Al-Quran dalam sholat atau di luar sholat. Dianjurkan bagi orang yang mendengarkan dan orang yang mendengar untuk bersujud. Baik orang yang membaca Quran tadi melakukan sujud tilawah ataukah tidak. Inilah pendapat yang benar, pendapat yang terkenal di antara para ulama Syafi'iyah dan inilah pendapat Abu Hanifah. Ini pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi untuk orang yang mendengar anjuran sujud tilawah untuk orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu tidak disyaratkan orang yang membaca melakukan sujud tilawah. Dia membaca ayat sajadah dia tidak sujud, yang mendengarkan tetap dianjurkan untuk bersujud. Demikian pendapat yang dikatakan oleh An-Nawawi huwa as Itulah pendapat yang benar. Sedangkan penulis kitab Al-Bayan yang merupakan salah seorang ulama Syafi'iyah mengatakan orang yang mendengarkan Al-Qur'an tidak perlu bersujud jika orang yang membacanya adalah orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat. Sedangkan As-Saidalani di antara ulama Syafi'ah mengatakan tidak ada anjuran sujud kecuali jika yang membaca sujud terlebih dahulu. Kembali Anawi menegaskan waswab pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Dianjurkan untuk orang yang mendengarkan baca ayat sajadah dianjurkan untuk bersujud meskipun yang membaca sendiri tidak ikut bersujud. Dan tidak ada beda antara yang membaca Quran itu muslim balik dalam keadaan suci dan laki-laki laki-laki ataukah yang baca Al-Quran itu adalah orang kafir atau anak kecil atau orang yang beradas atau seorang perempuan. Hada wasahi inilah pendapat yang benar ingdana dalam madhab syafi'i. Dan inilah pendapat Abu Hanifah. Meskipun memang sebagian ulama syafi'iyah mengatakan tidak perlu sujud tilawah jika yang baca orang kafir, anak kecil, orang yang beradas, demikian juga orang yang mabuk. Dan sejumlah ulama salah berpendapat tidak ada sujud tilawah jika yang membaca adalah perempuan. Kata Imam Mungdir ini adalah pendapat Qatadah, Malik dan Ishak. Sekali lagi an menegaskan pendapat yang benar adalah pendapat yang telah kami sampaikan di atas. Semua orang yang membaca ayat sajadah. Muslim ataupun kafir, balik ataupun anak kecil jika anak kecil baca ayat sejedah, yang mendengarkan dianjurkan untuk sujud tilawah. Ini pendapat yang dinilai pendapat yang paling kuat menurut An-Nawawi. Kemudian pasal berikutnya tentang meringkas sujud. Yang dimaksud dengan meringkas sujud adalah seorang itu membaca satu atau dua ayat ini ayat sajadah, kemudian dia baca ayat satu ayat sebelum surat sajadah. Satu ayat sebelum ayat sajadah. Maka dia baca ayat sebelum ayat sajadah, kemudian ayat sajadah, setelah itu sujud. Yaitu seorang membaca satu ayat, yaitu ayat sajadah langsung. Atau dua ayat, setelah itu bersujud. Ini Mungbir e, um, menceritakan bahasanya menurut Syakbi, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, anak nakhai semuanya tabi'in. Demikian juga Imam Ahmad dan Ishak, mereka melarang hal itu. Sedangkan Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, muridnya Abu Hanifah, Abu Sa'u mengatakan tidak masalah. Dan inilah konsekuensi dari pendapat uh, madhab syafi'i. Jadi kalau ada orang yang jadi imam sholat, lalu dia setelah surat, surat Al-Fatihah cuma baca dua ayat. Baca dua ayat, jujuk. Langsung eh, satu ayat sebelum ayat sajadah, kemudian ayat sajadah, kemudian sujud. Boleh apa tidak? Tiba-tiba langsung atau bahkan cuma membaca satu ayat langsung ayat sajadah. Dia jadi imam habis Al-Fatihah langsung baca ayat sajadah. Maka menurut Imam Ahmad ini tidak boleh. Sedangkan Imam Abu Hanifah eh, mengatakan tidak mengapa. Tidak ada larangan. Dalil untuk melarang ayat sebelah mana yang harus Eh, mulai dari mana seorang itu membaca ayat. Misalkan memang itu dianggap tidak masalah, mulai di situ, ya boleh-boleh saja. Kemudian setelah itu sujud tilawah, ya berarti tidak. Dan ini konsekuensi madhab syafi'i. Ya, selama tidak ada dalil yang melarang, maka yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Atas dasar apa kita larang? Oh, jangan baca langsung ayat sejadah. Kalau kita nggak punya dasar untuk melarang hal tersebut, ya maka yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Pasal berikutnya, jika ada orang yang salat sendirian, maka adalah dia sujud tilawah untuk bacaannya sendiri. Seandainya setelah dia membaca dia tidak melakukan sujud tilawah, namun malah langsung ruko. Setelah bangkit dari ruko, dia malah ingin sujud tilawah. Bolehkah? Sebenarnya lam ya jus, tidak boleh. Dah lewat masalahnya tempatnya. Kalau mau sujud tilawah, ya habis membaca ayat, ayat sajadah, langsung sujud tilawah. Baru habis itu, ruko. Jangan malah kemudian ruko, habis ruko malah ingin sujud tilawah. Jika dia nekat melakukannya, padahal dia tahu kalau itu tidak boleh, maka batal sholatnya. Kemudian jika orang yang sholat sendirian itu kot hawa, sudah bergerak menuju rukuk. Namun belum sampai <coughs> sampai batas dikatakan telah rukuk. Awalnya niatnya ingin rukuk di tengah jalan mau bergerak menuju kok punya niatan oh tak sujud tilawah dulu ini awalnya ah, ruko oh, dia sudah mulai membungkukkan badan setelah mulai membungkukkan badan berubah pikiran oh, tadi saya baca ayat sejedah gimana kau tak bablaskan sekalian turun sujud yaitu diniat sujud tilawah padahal aslinya awalnya mau bergerak maksudnya ruko oh, Anak yang mengatakan jaza. Boleh seandainya dia langsung turun ke bawah kemudian sujud tilawah. Kemudian seandainya orang itu sudah bergerak untuk sujud tilawah, sudah gerak sujud tilawah. Suma badalahu, kemudian dia berubah pikiran. nggak jadi sujud tilawah lah tak teruskan baca ayatnya. Waraja'a ilal qiyam. Kemudian dia kembali berdiri. Teruskan baca ayat selanjutnya. Niatan untuk sujud tilawahnya dibatalkan. Gimana hukumnya boleh? Jawaban An-Nawawi jaza. Hukumnya boleh saja. Adapun Ida asghal munfarid. Ada orang yang sholat sendirian. Munfarid bid salati. Orang yang sholat sendirian. Asgha likil atikoriin. Dia malah mendengarkan orang sholat di sebelahnya. Dia mendengarkan likil atikoriin. Bacaan Al-Quran. Orang di sebelahnya, orang di dekatnya fi salati yang dia juga sedang sholat. Awghariha atau sedang tidak sholat. Ini ada orang lagi sholat sendirian, sebelahnya ada orang baca Quran. Atau ada orang yang sholat dikeraskan. Kemudian sampai ke ayat sedidah. Maka orang yang sholat sendirian tadi boleh sujud tilawah apa tidak? Karena yang mengatakan maka tidak boleh bagi orang yang sholat sendirian dan mendengarkan orang lain yang lagi membaca Quran tadi, tidak boleh baginya untuk melakukan sujud tilawah. Seandainya dia nekat sujud, wah, malah ilmu padahal dia tahu kalau tidak boleh sujud, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Adapun orang yang salat dalam keadaan berjamaah, maka jika dia adalah imam, maka dia seperti orang yang sholat sendirian. Ketentuannya adalah ketentuan di atas. Wa saja dan imam. Jika imam bersujud untuk sujud tilawah, karena tilawah bacaannya sendiri, wajib bagi makmum untuk sujud bersama imam. Gimana kalau makmum tidak mau ikut sujud tilawah bersama imam? Fa'ilam yaf'al batolat suratuhu. Jika makmum itu tidak mengikuti imam dalam sujud tilawah, karena apa ini kok malah sujud tilawah? Ini sujud apa ini? Wah ini mengada-ada. Ah, padahal makmumnya yang tidak tahu apa-apa. Akhirnya dia nggak mau sujud. Maka kata An-Nawawi batolat suratuhu makmum ini sholatnya batal. Karena di, di sini yang mengatakan wajib alal makmum. Kalau sujud tilawahnya untuk imam mustahab. Tapi mengikuti sujud tilawah yang dilakukan oleh imam, kata Nawawi, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan orang yang meninggalkan wajib dengan sengaja batal sholatnya. Dan meskipun dan sujud tilawah ini kalau kita lihat pada eh, perilaku dan pengetahuan banyak orang ini adalah termasuk masalah yang asing. Seandainya tidak diberitahu makmum itu terlebih dahulu tidak diberitahu kalau imam mau sujud tilawah banyak makmum yang geger dan bingung. Ini menunjukkan biasanya masalah sujud tilawah saja itu adalah satu hal yang asing benar muslimin. Padahal apalagi kalau menurut An-Nawawi di sini dan makmum milih tidak sujud, tidak asal sholatnya. Imam sujud tilawah, makmum bingung, akhirnya nggak ikut sujud. Tidak sah salatnya. Fa'ilam yasud al-imam. Namun jika imam tidak sujud, maka tidak boleh bagi makmum untuk sujud. Jika nekat, wah imamnya nggak sujud, saya tak sujudlah. Fain saja jika makmumnya itu nekat untuk sujud padahal imamnya tidak sujud, batalat sholatuhu, maka sholat si makmum juga batal. Kata Nawawi akan tapi dianjurkan bagi si makmum jika dia telah selesai sholat untuk sujud. Kata Nawawi, ketika imam baca ayat sejeda, namun tidak sujud. Maka makmum dianjurkan setelah salam untuk sujud tilawah. Sujud tilawahnya setelah salam. Akan tapi hukum anjuran ini tidak ditekankan. Namun, seandainya imam melakukan sujud tilawah dan makmum tidak tahu kalau imamnya sujud tilawah. Kenapa? Karena mungkin jamaah putri di balik tabir atau di atas tidak tahu. Hatta rafa'al imam sampai imam mengangkat kepalanya dari sujud maka makmum ini dimaafkan fitakhalufihi dalam tindakannya tidak mengikuti imam. Dan tidak boleh bagi makmum untuk sujud. Wah, terus sadar-sadar, oh tadi sujud tilawah, oh sujud sendiri, tidak perlu. Ketika sudah tahu, baru sadar kalau imam itu sujud tilawah setelah imam berdiri. Tidak perlu makmum yang tadi belum ikut sujud tilawah untuk ya menyusulkan sujudnya. Tidak perlu. Walau alima, seandainya makmum tahu, wal imam dan imam ba'du, belum mengangkat kepalanya, dalam sujud, masih dalam keadaan sujud, maka makmum wajib sujud tilawah. Seandainya makmum sudah bergerak untuk sujud, tiba-tiba imam sudah bangkit dalam keadaan si makmum ini fil hawa dalam posisi bergerak mau sujud, rofa'a ma'ahu. Hendaknya makmum mengangkat kepalanya, menggagalkan maksud hatinya untuk sujud Walam yajus asujudu. Dan tidak boleh bagi makmum tadi untuk nekat sujud. Karena imam sudah bergerak bangkit. Jadi kalau imam imam itu sujud dan imam masih dalam keadaan sujud, makmum tahu oh imam sujud, maka hendaklah dia segera nyusul sujud. Ketika dia telat taunya, oh ternyata imam sujud tilawah, kemudian makmum ini mau nyusul sujud tilawahnya imam, sujud tilawah bersama imam, baru di tengah jalan bergerak, imam bangkit. Maka kata An Nawawi, dia tidak boleh meneruskan niatan hatinya, namun tidaklah dia bangkit. Demikian pula orang yang fisiknya lemah, yang geraknya pelan-pelan karena sudah tua, dia mau pengen sujud tilawah, namun karena bertahap untuk bergerak, dia baru mau bergerak untuk sujud tilawah, imamnya sudah bangkit. Wakada ba'if, demikian pula orang yang fisiknya lemah. Yang dia bergerak bersama imam. Ternyata imam telah mengangkat kepalanya dari sujud tilawah sebelum sin ini, sebelum orang yang fisiknya lemah ini sampai ke posisi sujud. Hal ini disebabkan cepatnya sujud tilawah imam dan lambatnya si makmum. Maka apa yang harus dilakukan oleh simbah-simbah ya? Harus bergerak pelan-pelan ini dah. Imamnya sudah bangkit dari sujud tilawah, dia baru setengah jalan. Maka kata An-Nawawi, yarji ma'ahu. Inilah dia balik mengurungkan niatnya dan jangan bersujud. Adapun jika orang itu makmum dan makmum itu hanya boleh membaca surat Al-Fatihah. Seandainya dia membaca surat setelah Al-Fatihah, apa hukumnya? Kata An-Nawawi di pelajaran yang lewat, Ingat, seandainya makmum membaca selain Al-Fatihah. Apa hukumnya? Hukumnya makruh, nggak haram. Maka seandainya ada makmum melakukan hal yang makruh. Setelah surat Al-Fatihah dia membaca surat. Fala ya maka dia tidak boleh sujud tilawah untuk bacaannya sendiri dia makan hal makruh, baca surat setelah Al-Fatihah, salah satu yang dia baca ada ayat sajadah. Nah, dia tidak boleh turun sujud. Walali kawati ghair imamihi. Demikian pula dia tidak boleh sujud tilawah untuk bacaan yang bukan imamnya. Kok malah dengarkan ada orang baca Quran di belakang dan orang yang baca Quran tadi baca ayat sajadah. Tidak boleh dia sujud. Jika nekat, karena dia membaca surat ala-alaq, dan ini satu hal yang makruh, tidak haram. Kemudian sampai ke ayat sajadah dia sujud. Padahal imamnya tidak membaca ayat sajadah. Batalat sholatuhu, maka batalah sholat si makmum. Bahkan oleh karena itu yukohlahu maka hukumnya bagi makmum untuk membaca ayat sajadah. Dan makruh bagi makmum untuk mendengarkan bacaan bukan imamnya. Ini masjidnya sebelahan, semuanya pakai mic. Kok masjid sebelah kok suara imamnya lebih merdu dan menarik. Maka makmum bukannya dengarkan bacaan imam masjidnya, namun malah dengarkan bacaan imam masjid sebelah. Nah, apa hukumnya? Anda bilang, Anda mengatakan hukumnya makro. Dan pasal tentang waktu sujud tilawah. Kapan sujud tilawah dilakukan? Para ulama mengatakan seyukianya sujud tilawah itu terletak Ukaib. Beberapa saat setelah. Setelah namun cuma sebentar saja jedanya. Ini bentuk kecil dari akba. Akba artinya setelah. Ini ukaib. Beberapa saat saja. Setelah ayat sejedah. Yang dia baca atau dia dengar. Jika dia tunda pelaksanaan sujud tilawah, ah nanti-nanti saja. Walam yatul fasal dan jedanya tidak terlalu lama, maka boleh sujud. Namun jika jedanya terlalu lama, maka telah lewat kesempatan waktu untuk bersujud. Dan sujud tilawah tidak bisa dikodok. Dan sujud tilawah tidak bisa dikodok menurut pendapat yang dan sujud tilawah tidak bisa dikodok menurut pendapat yang benar dan pendapat yang masyhur. Sebagaimana sholat gerhana tidak bisa dikodok. Sedangkan sebagian ulama syafi'iyah mengatakan, dan ini adalah pendapat yang lemah, sujud tilawah boleh dikodok. Sebagaimana sholat-sholat rawatib boleh dikodok. Semacam sholat sunnah sebelum subuh, duhur, dan yang lainnya. Dan pendapat yang dibeli oleh An Nawawi, sujud tilawah tidak bisa dikodok. Dan di sini terdapat ya, faedah fikih ini perkataan para ulama bahasanya sholat sunnah rawatib semuanya bisa dikodok. Sholat sunnah rawatib semuanya bisa dikodok. Kama yukda asunan rawatib. Maka sholat sunnah rawatib semuanya bisa dikodok. Adapun jika orang yang baca Quran atau mendengarkan Quran tersebut dalam kondisi hadas, pada saat ayat sajadah dibacakan, maka jika dia berwudu ala kurbin segera, begitu baca, misalnya dia membaca dengan hafalan dalam kondisi hadas, sampai ayat sajadah dan langsung wudhu, maka hendaknya dia kemudian bersujud. Karena apa? Lam yatul al-fasal, karena jeda belum lama. Bahkan meskipun wudhunya itu agak belakangan sampai jeda lama, boleh bersujud. Meskipun Anawi mengatakan pendapat yang terpilih pendapat yang benar dan terpilih dan ini yang ditegaskan oleh mayoritas ulama kalau jedanya sudah lama tidak perlu bersujud. Dan ada yang mengatakan kalau jeda lama karena untuk wudhu dulu karena ternyata tidak bisa langsung wudhu ternyata BAB dulu habis itu baru wudhu jedanya sudah terlalu lama maka dia berpendapat tetap boleh bersujud dan pendapat yang dipilih oleh Al-Barawi di antara para ulama mazhab Syafi'i. Namun pendapat yang dipilih oleh Nawawi pendapat yang kuat. Kalau jedanya sudah terlalu lama, maka tidak perlu bersujud tilawah. Karena waktunya sudah lewat. Sebagaimana menjawab muadzin setelah selesai dari sholat dan tolak ukur tentang jeda yang lama dan tidak adalah al-urf al-mukhtar menurut pendapat yang paling kuat. Ini apa tolak ukur? Ini jeda dah lama atau dah ataukah belum lama? Jedanya adalah tolak ukurnya adalah ya, penilaian masyarakat. Yang kalau sudah BAB, BAB-nya sekian menit, ah, ya, atau habis itu wudhu, macam-macam, masih dandan, wah, tidak terlalu, jeda sudah terlalu lama. Ya, maka tidak ada sujud tilawah. Kemudian berikutnya, jika ada orang yang aneh-aneh, mengumpulkan 15 atau 14 ayat sajadah dibaca dalam satu majelis. Idza qara'a as sajadat kullaha. Dia baca semua ayat sajadah dia kumpulkan. Atau dia membaca mushaf cetakan Indonesia yang di bagian belakang itu ada daftar ayat sajadah dibaca semua. Atau yang tidak sajadat minha. Banyak ayat sajadah namun tidak semua. Kalau tadi kuluha, ini minha. Misalnya dia baca 10 ayat sajadah. Fi majlisin wahid. Di satu majlis, Maka sujud untuk setiap ayat sajadah tanpa khilaf. Begitu ayat sajadah, sujud. Ayat sajadah yang kedua, eh, sujud lagi yang kedua. Dan seterusnya. Atau kalau nggak aneh-aneh yang misalnya ini ada orang khutbah atau ceramah. Ini yang dibasuh, dia dibaca Ayat sejedah semua. Ada ceramah. Isi ceramahnya 15 ayat sejedah. Maka tanpa ada khilaf, kata anaknya tanpa ada khilaf, setiap baca ayat sejedah dianjurkan untuk sujud. Dan seandainya satu ayat sejedah diulang-ulang, Fil majalis dalam beberapa dalam beberapa sesi. Ya, dalam beberapa sesi. Sesi pertama baca ayat tadi. Nah, mungkin ini ceramah misalnya. Tiga sesi. <clears throat> Sesi pertama ngutip ayat sajdah. Sesi yang kedua kutipannya sama dengan ayat yang dikutip di sesi yang pertama. Sesi yang ketiga sama lagi maka satu ayat sajadah yang sama dikutip tiga kali. Maka sajadah likuli marrah. Maka dianjurkan untuk bersujud setiap kali baca. Bila khilaf. Jika seorang itu mengulang-ulang satu ayat sajadah, ayat yang sama dalam satu sesi. Dalam satu sesi. Dia ulang-ulang, maka dilihat. Jika dia belum bersujud untuk kali yang pertama, maka cukuplah satu kali sujud untuk semua pengulangan. Nah, jika dia telah sujud untuk kali yang pertama, apakah perlu bersujud untuk kali yang kedua dan kali yang ketiga? Maka di sini ada tiga pendapat di antara ulama madhab syafi'i. Pendapat yang paling kuat, kata An-Nawawi, sujud untuk setiap kali ayat sejeda. Disebabkan sebab datang satu hal yang baru yang menjadi sebab disyariatkannya disyariatkan bersujud. Setelah dia menunaikan hukum ayat sajadah yang pertama. Pendapat yang kedua, cukup ayat sajadah yang pertama untuk semua pengulangan. Ini ada perkataan Ibnu Suraid dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Kata penulis kitab Al-Udah yang merupakan ulama Syafi'i, inilah inilah yang dijadikan fatwa. Dan inilah yang dipilih oleh Sayyid Nasir eh, Al-Maqdisi Az-Zahid yang merupakan ulama madhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga, jika jeda antara pengulangan yang pertama, antara peng, antara pembacaannya pertama kemudian pengulangan yang kedua dan ketiga itu jedanya lama, maka sujud. Jika tidak, maka cukup ayat sejeda yang pertama. Namun dari tiga pendapat ini tadi telah dipilihkan oleh Syafi, eh, oleh An Nawawi pendapat yang kuat adalah bersujud setiap kali mengulang ayat sejeda. Kemudian jika ada orang yang mengulang-ulang satu ayat yang sama dari ayat sejedah dalam sholat. Karena kemarin telah kita bahas, boleh ulang ulang satu ayat. Ya, dalam rangka untuk mengambil, mencari kekhusyuan, boleh ulang ulang satu ayat dalam sholat. Maka dirinci. Jika diulang-ulang ini dalam satu rakaat, maka dia sebagaimana mengulang-ulang ayat sajadah dalam satu majelis. Maka ada dua wajah dalam mazhab syafi'i. Ada dua pendapat di antara ulama Syafi'iyah. Dan yang dikuat oleh An Nawawi apa? Sujud setiap kali, eh? sujud setiap kali baca ayat sajadah. Wah, repot sekali berarti. Pulang eh, ada ingin, wah ini ayatnya bagus sekali. Kemudian dia ulah ah, maka dia sujud tilawah. Habis itu berdiri lagi, diulang lagi, sujud tilawah lagi. Namun jika pengulangannya itu di dua rakaat, maka statusnya sebagaimana dua majelis, sehingga perlu mengulang sujud tanpa ada khilaf. Kemudian, jika seorang membaca ayat sajadah dalam keadaan dia pun ala dabah, menaiki kendaraan pada saat bepergian, naik bis, maka boleh sujud tilawah dengan isyarat. Karena sujud tilawah tadi dikatakan oleh An-Nawawi di awal sebagaimana sholat sunnah dan kalau di kendaraan boleh sholat sunnah dengan bisa. Inilah pendapat kami, madhab syafi'i dan madhabnya Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan. Demikian juga pendapatnya Imam Ahmad dan pendapat Zufar. Zufar itu adalah murid dekatnya Imam Abu Hanifah yang menggantikan eh, Imam Abu Hanifah di majelis pengajiannya. Yang diberi wasiat oleh Imam Abu Hanifah untuk menggantikan beliau ngajar di jadwal beliau ngajar. Di tempat beliau ngajar. Itu Zufar namanya. Maka dari sisi senioritas, Zufar sama Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan lebih senior dalam sisi kedekatan dengan Abu, Imam Abu Hanifah lebih dekat Zufar. Akan ah, tapi Allah alam yang lebih terkenal disebut Abu, eh, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Demikian juga pendapat Daud al dan yang lainnya. Sebagian ulama mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak perlu sujud. Dan yang benar adalah pendapat jumhur yang mengatakan sujud dengan isyarat. Adapun orang yang berkendaraan dan dia tidak bepergian, maka tidak boleh sujud dengan isyarat. Maka jika dia membaca ayat sajadah, terdengar, ya maka motornya berhenti dulu, turun, sujud tilawah. Baru melanjutkan, ngegas motor. Kalau tidak dalam kondisi safar. Ya, kemudian berikutnya jika ada orang aneh-aneh membaca ayat sajadah dalam sholat sebelum baca surat Al-Fatihah. Baca ayat sajadah dulu, baru surat Al-Fatihah. Perlu sujud tilawah? Jawabannya sujud tilawah. Berbeda seandainya ada orang yang baca ayat sajadah ketika posisi rukuk dan sujud. Maka tidak boleh sujud tilawah. Karena dilarang baca ayat Quran dalam kondisi rukuk dan sujud. Sedangkan kalau dia membaca ayat sajidahnya sebelum surat Al-Fatihah, maka sujud. Kenapa? Li'anal qiyam mahalul kiroah. Karena memang posisi berdiri sebelum rukuk adalah saat untuk membaca Al-Quran. Seandainya ada orang yang baca ayat sajadah dan dia bergerak untuk sujud, lalu dia ragu-ragu apakah dia telah membaca Al-Fatihah ataukah belum. Maka hendaklah dia makan sujud tilawah, kemudian dia kembali berdiri, baru dia membaca Al-Fatihah. Karena sujud tilawah layu akhar tidak boleh ditunda-tunda. Gimana kalau membaca terjemah ayat sajadah? Dia nggak membaca Arabnya Cuma membaca terjemahnya. Terjemah ayat sejadah. Terjemah bahasa Jawa atau terjemah bahasa Indonesia. Perlukah sujud? Ada buletin nyantumkan terjemah ayat sejadah. Maka di sini disampaikan seandainya ada orang baca ayat sajadah dengan bahasa Persia, yaitu maksudnya yang telah diterjemahkan dengan bahasa Persia. Maka tidak perlu sujud indana menurut mazhab syafi'i. Sebagaimana persis seandainya ada orang yang menafsirkan ayat sejedah. Memberikan pengajian, dia tidak membaca. Langsung dia potong ayat per ayat, apa kalimat per kalimat dia jelaskan, dia tafsirkan. Maka tidak perlu sujud tilawah. Itu menurut mazhab syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan perlu bersujud ketika membaca terjemah ayat sajadah. Dan yang benar jelas mazhab Syafi'i karena terjemah ayat sajadah bukan ayat sajadah. Karena ayat sajadah itu berbahasa Arab. Karena Quran itu yang berbahasa Arab. Adapun terjemahnya maka itu bukan ayat sajadah. Sebagaimana terjemah surat Al-Fatihah bukan surat Al-Fatihah. jika orang yang mendengarkan bersujud bersama orang yang membaca. Maka orang yang mendengarkan ini tidak terikat dengan orang yang membaca dan dia tidak perlu berniat untuk mengikuti orang yang membaca. Maka boleh bagi orang yang mendengarkan tadi untuk mengangkat kepala dari sujud tilawah sebelum orang yang membaca ataupun jauh setelah orang yang membaca. Dan berikutnya tidaklah makruh membaca ayat sajadah bagi imam menurut mazhab kami. <clears throat> Baik sholatnya adalah sholat sir ataupun sholat jahal. Eh, imam itu boleh membaca menurut mazhab syafi'i boleh membaca ayat sajadah di sholat sir. Nanti kalau imam sujud ya tinggal makmum ikut sujud. Wayasjud dan dia bersujud untuk sujud tilawah ketika dia membaca ayat sajadah. Ya, pokoknya makmum itu tinggal mengikuti imam lah. Imam sholat sih, sholat dulu, dia baca ayat sajadah. Tiba-tiba dia ngejak Allah Akbar, ngejak sujud. Bukan ngejak ruku, ya sudah diikuti. Sedangkan Malik mengatakan, makruh hukumnya bagi makmum untuk, eh, bagi imam untuk membaca ayat sajidah. Baik sholat sir ataupun sholat jahar. Sedangkan Imam Abu Hanifah merinci Makro kalau sholat sir karena menimbulkan kebingungan. Makro kalau sholatnya adalah sholat siria. Wah ini takbir, wah tak kira rokok loh, ternyata kok bablas sujud. Dan tidak makro ya untuk sholat jahriyah. Dan jika dilihat dari sisi manfaat, dari sisi maslahat, maka pendapat Abu Hanifah ini yang cukup cukup kuat. Kemudian tidaklah makruh menurut madhab syafi'i sujud tilawah di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Inilah pendapat Syabi, Hasan al-Basri, Salim bin Abdullah, Al-Qasim, atau bin Abi Robah, Ikrimah. Semuanya tabi'in. Demikian juga Abu Hanifah, bahkan Ashabur Ra'i. Itu semua ulama-ulama kufah. Dan Malik dalam salah satu pendapatnya. Namun sejumlah ulama melarang sujud tilawah di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Di antaranya adalah Ibnu Umar dari kalangan sahabat, Sa'id bin Musayyib dari kalangan tabi'in. Malik dalam salah, dan dalam pendapat beliau yang kedua, Ishaq bin Rohuyah dan Abu Thawr. Dan yang benar adalah pendapat yang pertama yang tidak eh, yang mengatakan tidak makruh. Karena kalau kita anggap bahasanya sujud tilawah itu sebagaimana sholat sunnah, makanya adalah sholat sunnah yang punya sebab. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini yang merupakan kesempatan terakhir di di di di hari-hari ini. Pasal berikutnya adalah rukuk itu tidak bisa menggantikan sujud tilawah dalam kondisi normal. Inilah madhab Syafi'i dan madhab jumhur ulama di antara kalangan salaf dan khalaf. Berbeda dengan Abu Hanifah yang mengatakan sujud tilawah bisa digantikan dengan gerakan ruku. untuk sujud tilawah, oh, karena tidak dianggap tidak memungkinkan, tempatnya berdesak-desaan, pada orang pada sujud tilawah nggak kebagian tempat, kalau menurut Abu Hanifah, gerakan ruku itu bisa menggantikan. Namun ingat, eh, tapi tadi dalam kondisi normal, berarti ada tempat untuk untuk sujud tilawah. Namun malah milih ruku. Dalil jumhur adalah kias dengan sujud dalam solat yang tidak bisa digantikan dengan posisi ruku. Adapun orang yang tidak mampu sujud karena tidak ada tempat atau kondisi yang lain, fayumi ilaihi maka adalah dia berisarat untuk sujud sebagaimana yumi berisyarat untuk sujud dalam sholat. Ya, misalnya orang yang sakit, maka berisyarat dengan kepalanya dengan posisi yang lebih rendah daripada posisi hukum. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Ini merupakan pertemuan yang terakhir di bulan Ramadan. Dan insya Allah Ta'ala kita akan masih lanjutkan kajian Atibian fi adab hamalatul Quran di kajian rutin kita setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi, Sabtu di Masjid Pekuraya dan Ahad pagi di Masjid Al Asri. Insya Allah kita akan lanjutkan di bulan Syawal. Wassalamualaikum <clears throat> warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa rabbil alamin. uh, ini ada kuis dari panitia. Satu untuk uh, ikhwan dan satu untuk akhwat. Dan eh, untuk akhwat bisa dengan via kertas. Dan dikumpulkan dengan memberikan uh, inisial untuk inisial tentang siapa yang menjawab. Uh, pertanyaan kuis untuk akhwat. Pertanyaan yang mudah apa hukum berhenti ketika di ayat azab atau ayat e, surga kemudian berdoa bagi imam dalam sholat fardu. Bagi imam dalam sholat fardu. Di antara adab Quran adalah ketika mendapatkan ayat azab atau ayat rahmat maka berhenti meminta perlindungan dari azab dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala Ya, bagaimanakah ini jika dilakukan oleh imam dalam sholat jahriyah di sholat fardu? Apa hukumnya? Kemudian pertanyaan yang kedua untuk kuis untuk ikhwan. ada satu pertanyaan. Bisa dengan mengangkat tangan. Nanti yang paling dulu terlihat, nampak paling dulu ya itu yang berhak menjawab dan seandainya benar maka akan berhak mendapatkan hadiah yang telah disediakan. Apa hukum baca ta'awud sebelum baca Al-Quran dan sebutkan dalil yang menunjukkan tidak wajibnya. Dalilnya nggak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia, namun isinya demikian. Ya, bagi seorang muslim bersalaman dengan istri keponakan. Istri keponakan dari ayahnya. Keponakan ayah, berarti apa? Sepupu ya. Eh? Keponakan dari ayah, apa? Sepupu, benar? Maka sepupunya saja bukan mahram tidak boleh jabat tangan. Hmm? Apalagi ini sekedar istri sepupu. Maka tentu lebih tidak boleh lagi. Oleh karena itu, ya maka kita, harus berani bersikap tegas. Kalau orang itu kalah sekali maka akan terus-terusan kalah. Kalau orang itu kalah dengan keadaan sekali saja maka akan seterusnya nanti akan kalah. <clears throat> Oleh karena itu ya disampaikan kita masalah kekeluargaan kita baik-baik saja. Nah, tapi kalau masalah jabat tangan, ya, maka maaf kita tidak bisa. Seorang yang melakukan safar untuk itikaf di 10 malam terakhir Ramadan apa hukumnya? Jawabannya tidak boleh kecuali safar untuk tiga masjid. Kalau safarnya itu untuk itikaf di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa maka boleh. Dan jika orang itu jauh-jauh ya dari Semarang kemana ke Masjid Al Asri untuk itikaf maka tidak boleh. Ya, satu rihal ila salasi masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka beribadah mahdoh di satu masjid kecuali untuk tiga masjid. Hukum salat berjamaah bagi makmum laki-laki namun makmum berada di lantai atas sedangkan saf di bawah masih longgar dengan alasan makmum tersebut untuk menjaga barang-barang agar tidak hilang bagaimana hukumnya. Apakah seperti ini bisa digolongkan keadaan yang urgen? Jawabannya tidak boleh membuat soft tanpa menyambung soft. Artinya tidak boleh membuat soft di lantai atas ketika di lantai bawah masih longgar. Atau tidak boleh bikin soft misalnya kalau di sini di di jalan padahal di dalam masih longgar. Karena itu maka ini bukanlah satu hal yang urgen untuk masalah barang untuk mengamankan barang itu bisa dititipkan ke kamar takmir. Kalau mau masalah barang, selama masih barang kecil-kecil, maka ini bukan alasan yang bisa dibenarkan untuk langsung ambil soft di lantai atas. Hukum menghadiri majelis ilmu namun tidur terus. Adakah ancamannya? Ya ini orang yang kejangkitan setan. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, an-nu'asu ing dalam mu'idah minasyaitan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih di Al-Adab Syariah. Bahasanya ngantuk pada saat pengajian itu adalah godaan setan. Itu bukan sakinah di majelis ilmu. Ya, namun itu adalah tergoda setan, namun terus-terusan. Pada sholat witir tiga rakaat, apakah dianjurkan mengangkat tangan pada saat berdiri dari sujud rakaat kedua menuju rakaat ketiga? Maka kita perlu kembalikan kepada hadis Ibnu Umar yang menjelaskan tentang masalah ini. Saya nggak ingat secara detail teks hadisnya. Apakah itu bangkit dari tasahud ataukah cuma mengatakan bangkit dari rakaat kedua, bangkit menuju rakaat ketiga. Jika teks hadisnya bangkit <clears throat> menuju rakaat ketiga, ya maka berarti termasuk di dalamnya sholat witir tiga rakaat. Akan tetapi jika teks hadisnya itu bangkit dari tasawuf awal, ya karena tidak ada tasawuf awal berarti tidak perlu. Saya nggak ingat uh, secara pasti teks hadisnya, perlu untuk kembali ke hadis atau melihat kembali. Bagaimana aku berdoa saat sujud dengan menggunakan bacaan Al-Quran? Telah pernah kita bahas di majelis ini, hukumnya boleh dengan niat berdoa dan bukan niat membaca Al-Quran. Bagaimanakah hukum membeli barang hasil lelangan dari bank. Barang ini didapatkan bank dari kredit macet, biasa berupa tanah, kendaraan, dan lainnya. Jawabannya tidak boleh. Karena <clears throat> secara syar'i bank tidak boleh menarik barang kredit macet. Misalnya kendaraan, atau misalnya ini ada orang kredit kendaraan motor, kemudian e, di tengah jalan dia nggak bisa ngangsur, nggak bisa meneruskan angsuran, tidak boleh barangnya ditarik. Karena itu barang milik pembeli. Dan pembeli dalam ini utang dengan pihak yang memberikan kredit. Maka tidak ada hak bagi pihak pemberi kredit untuk menarik. Maka jika dia menarik maka statusnya adalah al -ghusbu. Dan barang tersebut statusnya adalah maksud. Barang sitaan karena zalim dan tidak, tidak boleh membeli ya, barang yang kita ketahui ini adalah barang hasil gos, ya, hasil merampas, statusnya merampas. Atau ini barang hasil curian, nah, tidak boleh kita beli. Bagaimana kebacaan Al-Fatihah dan surat ketika niat sholat terawih sendirian dengan akan imam yang tidak tumak ninah. Apakah kami membaca sendiri? Iya, dibaca sendiri. Diniatkan ketika ini terlalu cepat, kita niat sendiri. Maka baca Al-Fatihah, baca surat sendiri dengan santai, dengan tumak ninah. Dan jika, uh, jika mendengarkan rekaman bacaan Al-Quran MP3 dan menemui ayat sajadah, apakah harus sujud sajadah? Bagaimana kesimpulan tentang hukum sujud sajadah? Apakah hukumnya wajib? Yang benar, sujud tilawah hukumnya mustahab dan tidak wajib sebagaimana pendapat jumhur. Dan kalau kita memilih pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi, bahasanya adalah orang yang mendengarkan Al-Quran itu dianjurkan untuk sujud tilawah meskipun orang yang membacanya tidak sujud tilawah. Dalam hal ini maka kita mendengar maka Makanya dianjurkan ketika kita mendengarkan rekaman, ketika rekaman, rekaman Al-Quran, dan kita ketemu ayat sejadah, maka kita bisa sujud tilawah. Karena tidak ada persyaratan harus orang yang bacanya sujud, yang melakukan sujud. Sekedar kita mendengar sujud tilawah dianjurkan untuk bersujud. Bagaimana hukum orang yang tahu sujud tilawah namun tidak melakukannya dikarenakan tidak memungkinkan. Misalnya ketika di dalam kereta yang sedang berdesak-desaan membaca untuk hafalan. Tadi telah kita sampaikan, kalau di kereta ini safar berarti ya. Maka kalau safar boleh isyarat. Ini bukan alasan. Atau mungkin bisa ketika berkendaraan di jalan raya saat mengulang hafalan. Kalau ini, maka ya seandainya orang itu meninggalkannya, maka dia meninggalkan perkara yang dianjurkan atau perkara yang sangat dianjurkan dan tidak meninggalkan kewajiban sebagaimana pendapat jumhur ulama. Apa perbedaan khidbah dan melamar? Jawabannya tidak ada bedanya. Apakah khidbah orang tua harus tahu? Tidak. Khidbah itu sah. Satunya adalah khidbah. Baik orang tua sudah tahu ataukah baru rembukan bocah sama bocah. Baru rembukan antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki bilang sama perempuannya boleh jadi via SMS atau yang lain, ya saya ingin nikahi kamu, apakah kamu mau ya saya nikahi? Perempuannya mengatakan iya, maka perempuan ini sudah dilamar oleh orang sehingga dia tidak boleh menerima lamaran eh, sampai orang ini mengundurkan diri. Jadi statusnya secara syar'i yang namanya khidbah boleh jadi ke orang tua, boleh jadi kepada langsung kepada anak perempuannya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Ali di Taudil Ahkam di Kitabul Jami. Apakah adakah waktu tertentu antara khidbah sampai menikah? Jawabannya tidak ada ketentuan waktu tertentu yang jelas dalam masalah kebaikan dianjurkan untuk bersegera. Basari'u ila maghfiratin rabbikum wajanatil sama samawati wal ar. Fastabikul khairat. Bersegeralah kalian dalam melakukan kebajikan. Terlebih lagi jika menunda ini menimbulkan banyak sisi-sisi negatif. Ya, pergaulan yang karena ketika belum belum ada akad nikah maka orang itu laki-laki dan perempuan itu adalah masli, masih murni asli orang yang tidak ada hubungan apa-apa anggapan sebagian orang kalau sudah dilamar ya itu berarti sudah 10 persen. Tidak ada 10 persen, tidak ada 1 persen, tidak ada 0,1 0,001 persen, kalau tidak ada. Tidak ada hubungan apapun. Maka jika ini menimbulkan banyak madarat, maka makin cepat, eh, maka cepat itu harus. Jika tidak menimbulkan madarat, maka kita katakan makin cepat makin baik. Karena itu termasuk al-mubadarah fil khairat, bersegera dalam <coughs> kebaikan. Apakah Imam An-Nawawi membolehkan talqin untuk orang yang sudah dimasukkan dalam kubur? Kalau benar di kitab An-Nawawi yang mana? Allah alam tentang tentang itu apakah An-Nawawi membolehkan ataukah tidak? Ala kulli hal talqin setelah makam setelah mayit dimakamkan adalah satu hal yang hukumnya bid'ah. Ini adalah beramal berdasarkan hadis yang daif. Apakah iktikaf itu wajib? Jawabannya tidak. Iktikaf dianjurkan. Suami saya mau iktikaf. Jarak rumah dengan tempat iktikaf suami lumayan jauh. Saya tidak berani ditinggal sendiri. Bolehkah saya iktikaf ikut suami? Namun saya sedang haid. Apakah aktivitas wanita haid ketika sedang iktikaf? Maka bolehkah ikut suami iktikaf? Jawabannya boleh. Jika memang ada tempatnya. <clears throat> Itu tempat yang terpisah antara laki-laki ini mungkin di ruang bawah, lantai bawah untuk itikaf laki-laki, oh, lantai atas untuk itikaf perempuan misalnya. Jika memungkinkan maka boleh. Apakah wanita haid boleh itikaf? Ini diperselisihkan ulama yang merupakan derivat dari apakah wanita haid boleh masuk masjid. Dan pendapat yang benar, wanita haid boleh masuk masjid. Sehingga oleh karena itu maka pendapat yang benar wanita haid boleh itikaf. <clears throat> oleh karena itu apa yang dilakukan? Berpikir, baca Quran, namun tidak dengan megang mushaf dan yang lainnya. Baca buku agama dan hal-hal yang mungkin untuk dilakukan. Bagaimanakah hukum ketika rambut menghalangi kening ketika sujud? Jawabannya boleh. Dan tidak harus disingkirkan. Bahkan menyingkirkan rambut yang dirasa menghalangi dahi itu dilarang oleh Nabi. Bahkan menyingkirkan rambut yang dianggap menghalangi dahi itu dilarang oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, wala nakufu sya'ron wala sauban. Dan kami dilarang, para sahabat mengatakan kami dilarang untuk menyingkirkan rambut dan menyingkirkan kain. Bagaimana cara merawat Al-Quran yang sudah pisah-pisah? atau rusak disimpan, dimuseumkan berarti ya, dibakar atau dijual, dijual laku. Sudah bisa-bisa. Jawabannya yang benar dibakar. Dalilnya perbuatan Khalifah Utsman. Setelah ditetapkan Mushaf Utsmani, maka semua mushaf yang ada yang menyelisih Mushaf Utsmani seluruhnya dibakar oleh Khalifah Utsman. Dengan persetujuan dan dengan ijma para sahabat. Apa hukum berkunjung ke rumah-rumah untuk saling meminta maaf pada hari raya? Berkunjung ke rumah-rumah boleh. Adapun meminta maaf pada hari raya itu kami katakan layan beri. Tidak sepatutnya dilakukan karena itu cuma, cuma minta maaf yang formalitas, tidak sungguhan, cuma kosong-kosong ya, ya kosong-kosong sambil senyum-senyum. <coughs> Tidak tidak ada manfaatnya. Kata orang Arab ini, kata orang Arab ini kalam fadi, omong kosong aja. Apa hukum berkunjung ke rumah-rumah untuk silaturahmi pada hari raya? Jawabannya tadi, boleh. Misalnya mengumpulkan santri atau siswa atau anak-anak untuk mengunjungi rumah secara bersama-sama. Untuk melatih mereka gemar berkunjung dan bersilaturahmi. Jawabannya tidak masalah. Boleh saja. Bagaimana cara menasihati suami yang suka menonton film kartun dengan alasan untuk merelakan pikiran sebentar? Ini masa kecil kurang bahagia ya. Nah, kalau yang nonton tuh anak-anak ya dimaklumi, tapi kalau ini yang nonton kawak-kawak ini tentu satu hal yang tidak selayaknya ya perlu diingatkan suami untuk kalau mau cari hal yang relax, hendaklah dengan hal-hal yang manfaat. Ya. Gimana hal yang manfaat? Ya ngejak anak-anak jalan-jalan atau ngejak istri jalan-jalan. Manfaat relaxnya sudah dapat, kedekatan dengan istri, kedekatan dengan anak-anak juga dapat. atau kalau cuma istri sibuk, kemudian suami malah merelakan diri dengan nonton film kartun, maka ini pertama ini buang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Dan dan ini bikin jengkel istri. Istri sibuk masak, nyiapkan buka, ini malah sibuk nonton kartun. Oleh karena itu disarankan pada suami untuk cari tontonan yang atau cari refreshing yang bermanfaat. Apalagi dia manfaatnya bersama karena e, refreshing jalan-jalan dengan anak atau dengan istri, nah, ini manfaat semua. Tentu itu yang lebih baik. Al-Quran diturunkan lafaz dan maknanya. Sehingga hanya mencantumkan terjemahannya di buletin-buletin kurang tepat benarkah pendapat ini. Demikian yang kita katakan oleh Ibnu Zemin di Usulun Fitafsir. Dia mengatakan di antara <coughs> di antara ketentuan berkaitan dengan masalah Terjemah Al-Quran, beliau katakan, <clears throat> di antara syarat bolehnya terjemahan Al-Quran, hendaklah terjemahan Al-Quran itu tidak dijadikan sebagai pengganti Al-Quran. Yaitu ketika itu cuma disampaikan terjemahannya saja tanpa Arabnya. Ini jadi permasalahan, itu mungkin keterbatasan halaman dan yang lainnya. Maka yang ideal jika memungkinkan adalah eh, terutama ayat Al-Quran itu dicantumkan. Apakah orang yang sedang sholat dan terganggu oleh bacaan Quran orang lain di luar sholat? Atau bacaan sholat orang di sampingnya yang ikut sholat? Boleh meninggalkan sholat. Jika sholatnya adalah sholat sunnah, maka boleh. Adapun jika sholatnya adalah sholat fardu, maka tidak boleh meninggalkan dan batalkan sholat fardu kecuali karena kondisi darurat maka jika maka tidaklah dia berkewajiban untuk mengkonsentrasikan dirinya sehingga bisa melaksanakan dan menyelesaikan sholat fardu. Adakah dosa untuk orang yang tidak sengaja mengganggu orang lain? Jawabannya, kalau memang benar-benar tidak sengaja, ya tentu tidak ada dosanya. Akan tapi, mengganggu orang lain sengaja ataupun tidak, dua-duanya terlarang. Di satu masjid dibentuk panitia etikap, Di mana panitia etikap ini diadakan selama sebulan berturut-turut. Dalam kegiatan tersebut disyaratkan membayar kontribusi dengan jumlah tertentu sebagai biaya untuk membelikan konsumsi peserta. Dan ada satu hal yang menarik yang ditawarkan dari kegiatan tersebut, yaitu barang siapa yang bisa bertahan selama 10 hari berturut-turut untuk tetap etikap di masjid, maka uang konsumsi akan dikembalikan 100%. Bolehkah ini dilakukan? Ya dilihat dari hukum syariat jawabannya tidak masalah untuk motivasi orang berbuat baik ya dimotivasi agar orang berbuat baik maksimal dalam iktikaf ya sebagaimana orang tua memberikan motivasi pada anaknya kamu belajar iko nanti saya akan belikan ini atau itu motivasi orang lain untuk berbuat baik tidak ada masalah dalam hal ini pada sholat fardu empat rakaat pada rakaat ketiga dan keempat Apakah hanya mencukupkan baca surat Al-Fatihah saja ataukah juga diikuti dengan baca surat yang lainnya? Jawabannya eh, jika surat Al-Fatihah saja maka itu sudah cukup. Dan seandainya dia dilanjutkan dengan surat yang lain di rokat ketiga dan, dan keempat maka tidak terlarang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian kesempatan di sebagian waktu di rokat ketiga dan keempat Nabi juga membaca surat. Bagaimanakah sholat seorang yang sujud, keningnya tertutup peci, sehingga menghalangi antara keningnya dengan tempat sujud, ketika sujud dalam sholat? Jawabannya tidak masalah. Dia tetap dikatakan menempelkan dahinya ke tempat sujud. Kalau yang dimaksud menempelkan tidak harus tanpa penghalang. Kalau kalau yang dimaksud menempelkan ke tempat sujud itu harus tanpa penghalang, nanti lutut harus dibolongi. Nanti lutut harus dibolongi. Kan tidak. Maka itu bukti penguat menunjukkan hal ini. Ada sebagian orang yang bila mendengar atau membaca Quran mengenai ayat sajadah tidak sujud, namun diganti dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apakah ini ada dalilnya dan bagaimanakah hukumnya? Jawaban saya sebagian ulama memang mengatakan demikian. Bisa diganti seperti itu, namun setahu saya ini tidak ada dalilnya sehingga yang benar tidak dituntunkan dan tidak perlu dilakukan. Apa doa yang dibaca ketika sujud tilawah? Boleh dengan doa-doa yang disyariatkan dalam sujud dalam sholat. Boleh juga dengan doa-doa khusus untuk sujud tilawah yang disahihkan oleh sebagian ulama. Semacam sajadah wajihah wajihililabi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin minni wala Ada seorang laki-laki yang telah mengungkapkan keinginan hatinya untuk menikahi seorang perempuan padahal mereka belum menjalani proses apapun untuk saling mengenal. Tujuannya, lelaki ini mengungkapkan keinginannya adalah agar kelak jika ada orang lain yang melamar, si perempuan ini memiliki pertimbangan. Sehubungan dengan ungkapan yang telah disampaikan disampaikan oleh laki-laki ini. Perlu diketahui bahasanya si laki-laki belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menyegerakan keinginannya karena belum memiliki penghasilan. Sehingga dia memilih mengungkapkan keinginannya agar si perempuan mengetahui perasaannya. Apakah langkah yang diambil oleh laki-laki ini benar dan diperbolehkan? Jawabannya tidak benar dan tidak diperbolehkan. ini adalah uh, babul fitan. Ini adalah uh, sumber masalah Nanti pertama kali coba ungkapan. Terus besok lagi dirasa mengungkapkan sekali belum cukup. Nah, nanti ditakit-takit lagi cuma mengungkapkan terus. Kemudian akhirnya ada hubungan-hubungan yang tidak baik, hubungan-hubungan yang tidak benar. Dan timbulah berbagai masalah. Dan yang jelas adalah yang paling pokok adalah fitnah hati untuk si perempuan dan fitnah hati untuk si laki-laki. Hanya kemana-mana dia bayangkan perempuan yang telah dia ungkapkan atau si perempuannya juga kemudian terbayang-bayang si laki-laki ini, wah dia ternyata ngesir saya. Nah, akhirnya kemudian timbullah macam-macam yang yang lainnya yang sisi tidak ada sisi manfaatnya atau bahkan banyak sisi buruknya. Bolehkah kita bermadhab syafi'i saja? boleh bermadhab syafi'i dengan catatan jangan ta'asub dengan madhab syafi'i. Tidak ter, tidak terlarang bermadhab. Yang terlarang adalah ta'asub madhab. Maka orang itu kamu berfikih dengan menggunakan madhab syafi'i boleh. Tidak terlarang. Akan tetapi jangan ta'asub. Artinya nanti jika seiring bertambahnya ilmu kok diketahui madhab syafi'i dalam masalah ini kurang kuat. Sudah ditinggalkan. Dan itu tidak mengeluarkan seorang dari madhab sebagaimana saya Islam Ibn Taimiyah. Beliau diakui sebagai ulama Hanabilah. Meskipun banyak takjihan beliau itu keluar dari uh, eh, mazhabnya Imam Ahmad, bahkan keluar dari mazhab yang empat. Dan beliau tetap diakui sebagai ulama besar Hanabilah. Ulama besar mazhab Hambali. Maka boleh bermadhab, namun jangan ta'asub dalam madhab. Artinya, jangan fanatik madhab, Artinya ketika sudah tahu dalil kalau ini keliru tetap ngotot dengan apa yang ada. Ini tidak boleh. Namun yang benar dia jadikan madhab sebagai acuan beramal. Kalau dia bingung, oh ini kok banyak khilaf, dia nggak bisa menentukan mana yang lebih kuat, dia kembali ke madhab. Saya bingung, kembali ke madhab. Akan tapi kemudian setelah itu dia jumpai dalil yang kuat menunjukkan pendapat madhabnya keliru, ya dia tinggalkan. Ini cara yang benar dalam bermadhab dan ini tidak mengeluarkan seorang dari madhab syafi'i, dari madhab hambali dan yang lainnya. Kenapa An Nawawi sering membandingkan pendapat Syafi'i dengan Abu Hanifah? Nah, tidak hanya dengan Abu Hanifah, dengan Malik, dengan Ahmad, bersebutkan semua, ya kan? Apakah memakai baju dengan tut dengan tulisan merek suatu barang tertentu. Dipakai sholat di masjid, termasuk menawarkan barang di masjid. Makanya ada satu hal yang keliru. Yang pertama, jika itu tulisannya itu terang, kelihatan dan terbaca, maka pertama mengganggu orang yang di belakang, di belakangnya, di belakang safnya. Kemudian yang kedua ini termasuk eh, sarana untuk menawarkan barang atau bentuk menawarkan barang di masjid. Sehingga tidak boleh. Karena itu para ulama memfatwakan ya, kalender yang di situ ada toko atau ada barang apa tidak boleh di masjid. Tentang pelatihan sholat kusuk yang mengajarkan cara sholat sampai menangis, tapi kadang bukan karena isi bacaan. Setahu saya pelatihan sholat kusuk itu lebih mirip dengan bentuk meditasi. Saya pernah di, uh, dapat cerita dari orang yang mengikutinya, bentuknya itu orang diajak meditasi, orang bersila, dan gini gini gini gini maka bukan ngajar orang salat khusuk. Kalau pelatihan salat khusuk ya di, dibahas cara-cara salat khusuk. Demikian demikian yang disebut pelatihan salat khusuk. Jika mau dinamakan demikian. Dan ada pun cuma sekedar meditasi, bersila, kemudian mengkosontusakan pikiran dan sebagainya. Makanya adalah lebih lebih tepat pada cara-cara yang tidak dibenarkan. Bagaimana kau merayakan ulang tahun? Jawabannya, jika merayakan ulang tahun tersebut dalam rangka mensyukuri nikmat umur, maka ini bid'ah dalam agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ngajari syukur umur dengan ulang tahun. Kalau karena Nabi orang yang paling bersyukur, nah, Nabi orang paling bersyukur. Dan Nabi orang yang paling tahu bersyukur. Seandainya memang bentuk bersyukur adalah acara ulang tahun, Nabi tentu pernah telah mengajarkannya. Namun jika cuma sekedar ya rame-rame mengumpulkan orang, maka para ulama mengatakan ini adalah menyerupai orang-orang kafir. Ini juga terlarang. Kalau ada yang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, bagaimana kita menjawabnya? Berterima kasih atau didiamkan saja. Berterima kasih kemudian disampaikan besok nggak usah lagi ya Pak ya. <laughs> Terima kasih atas perhatiannya, namun tahun depan nggak usah diulangi. Saya terkadang pada saat membaca Quran tidak sadar kalau telah membaca ayat sajadah dan tersadar setelah melewati beberapa ayat lain. Apakah saya tetap bersujud dalam kondisi ini? Tadi telah kita bahas. Nah, yang jadi tolak ukur apa? Tulul fasl. Jika memang jedanya belum lama, maka boleh ya, melakukan sujud tilawah. Jika jeda terlalu lama, maka sudah tidak perlu sujud tilawah. Dan tolak ukur jeda lama dan tidak apa? Al-uf. Hukum sungkeman ketika maaf-maafan ketika Idul Fitri. Pertama maaf-maafannya telah kita sampaikan ini adalah satu yang tidak perlu dilakukan karena tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Adapun eh, sungkeman maka jika tidak ada yang bermasalah dalam hal ini, tidak ada yang bermasalah dalam hal ini cuma bentuk tidak ada sujud kepada selain Allah, atau bentuk-bentuk yang lain yang terlarang, maka e, tidak mungkin kita katakan tidak boleh, meskipun kalau tujuan pokoknya adalah sekedar salaman, maka hendaknya melakukan salaman dengan bentuk yang wajar itu yang lebih baik. Apakah ada artinya perkataan minal aidin wal faidin? Minal aidin maknanya semoga termasuk orang-orang yang kembali. Nah, ini tidak jelas maksudnya. Kembali kemana? Kembali bermaksiat seperti sebelum Ramadan? Atau kembali kemana? Atau kembali ke tanah karena asal manusia dari tanah, artinya doa cepat mati? Nggak jelas. Kembalinya kembali kemana? Sedangkan kalimat berikutnya wal faizin artinya wa minal faizin, makanya ini makna yang bagus. Semoga termasuk orang-orang yang beruntung. Maka perlu diketahui bahasanya bacaan tahniah dalam salat dalam aib itu hukumnya mubah. Itu hukumnya mubah sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana juga sebelumnya adalah perkataan Imam Ahmad. Maka semua ungkapan ucapan selamat hari raya hukumnya boleh selama maknanya baik. Mau kulu amin wa antum bi khair, mau sugeng riyadin, mau selamat hari raya Idul Fitri, mau yang lainnya semuanya boleh Ya, semuanya boleh. Bagaimana dengan minal aidin wal faizin? Pada asalnya dia boleh, namun yang jadi bermasalah adalah minal aidinnya. Karena tidak kejelasan mak mak maksudnya. kalau orang mengungkapkannya dengan minal faizin, tidak masalah. Semoga termasuk orang-orang yang beruntung, maka tidak masalah. Semua ungkapan selamat terkait hukumnya boleh karena ini adalah masalah mubah, bukan masalah sunnah mutabah mutakabbirun mina wa mingkum sebagaimana dilakukan oleh sahabat itu juga boleh. Karena tidak ada hadis, karena tidak ada dari Nabi tentang ucapan selamat hari raya. Terdapat riwayat kalau Nabi mengucapkan tak takabbal mina wa mink, akan tapi riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Maka semua ungkapan boleh. Meskipun kita katakan ungkapan yang dipakai oleh sahabat itu yang aula. Namun mengatakan salah Sugeng riatin itu keliru, ah ini perkataan yang keliru. Oleh karena itu apa yang kalau nggak salah di majalah Anika atau majalah apa di sisi terakhir yang menyalahkan ungkapan selain uh, wa mink wa ini adalah pernyataan yang salah. Ya, di situ penulisnya menyalahkan semua ungkapan selain takabul Ini ada satu yang tidak benar. Kenapa? Karena masalah ucapan selamat, eh, itu masalah mubah, bukan sunnah mutabaah sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, sebagaimana kata Imam Ahmad. Semua perkataan boleh. Asalkan maknanya baik dan benar. Bagaimana cara mensucikan harta haram yang sudah kita makan? Kalau sudah ter terlanjung tertelan, ya maka dimuntahkan sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar. Dan sudah termakan seminggu yang lewat, ya sudah tidak bisa. Ya cuma kita mohon ampun pada Allah, semoga Allah ampuni, semoga Allah maafkan dan kita berdebat sungguh-sungguh. Apakah sujud tilawah harus menghadap kiblat? Tadi menurut madhab syafi'i ya, harus menghadap kiblat. Akan tetapi insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini tidak harus menghadap kiblat. Apa yang sebaiknya dibaca dalam sujud tilawah telah kita bahas. Bolehkah seorang yang sudah memiliki nafkah sendiri, zakat fitrinya dibayarkan oleh orang tuanya? Bekerja di luar kota saat id pulang kampung. Jika anak tersebut sudah mandiri, maka orang tua boleh membayarkan zakat fitrinya dengan catatan ngomong. Dengan catatan izin dan bilang kepada anaknya. Sebelum mengeluarkan zakatul fitri untuk anaknya. Jika tidak, maka tidak sah sebagai zakatul fitri bagi anaknya. Apakah menda menikah karena masih merasa kurang dalam hal ilmu agama itu boleh? Jawabannya boleh jika menikah untuk dia belum statusnya hukum wajib. Karena menikah itu bisa statusnya hukum wajib, bisa statusnya hukum sunnah. Nah, maka kalau status nikah untuk dia belum wajib, maka jawabannya meninggalkan hal yang sunnah, gimana hukumnya? Boleh. Apa yang sebaiknya dilakukan jika ingin nikah tapi merasa kurang ilmu agama dan masih ingin mencari ilmu agama dulu? Ya, cari perempuan yang pintar agama yang bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Bolehkah dalam mengkhidbah seorang baru menikahinya dan baru akan menikahinya dalam jangka waktu tertentu semisal 1 sampai 2 tahun? Dikarenakan yang mengkhidbah masih punya dua kakak yang belum menikah dan orang tua belum mengizinkan menikah sebelum kakak-kakaknya menikah. Apa yang harus dilakukan? Bersabar. Ispiru. Jawabannya bersabar. Dan jeda waktu sampai satu tahun atau bahkan dua tahun itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya untuk jadi timbulnya interaksi-interaksi yang terlarang dalam syariat. Oleh karena itu hendaknya bersabar, banyak-banyak puasa, banyak-banyak disibukkan dengan hal yang manfaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, "Falyastafifil ladzina la yajiduna nikaha." Hendaklah bersabar untuk menahan kehormatan untuk menjaga kehormatan orang-orang yang belum memiliki biaya untuk menikah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada orang-orang yang belum punya biaya untuk menikah, di samping itu juga orang yang belum punya kesempatan untuk menikah, dan dia Allah katakan apa? Solusinya apa? Fal yastafif. Adalah dia menjaga kehormatannya. Banyak-banyak bersabar. Ketika seorang sudah tua dan mampu dalam harta sedangkan dia belum akikah, mana yang lebih utamakan antara akikah dan melaksanakan korban Di sini dikatakan dia mampu. Ya sudah dilakukan akikah dan korban Tentang akikah setelah tua ulama berselisih pendapat. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini wallah taala a'lam adalah boleh. Meskipun sudah lewat jauh. Karena tidak ada batasan waktu pelaksana akikah. Dan angka tujuh dalam hadis itu bukan angka pembatasan namun itu adalah angka afdoliyah. Demikian pendapat yang dipilih oleh Latsnah Daimah. Pada penjelasan awal dijelaskan bahasanya pada surat Sob, sujud tilawah e, pada saat membaca surat Sob, tidak sah, maka selanjutnya tidak sah. Kan tapi di akhir pembahasan disampaikan sujud tilawah dianjurkan dalam sholat. Bagaimana kesimpulannya? Jadinya sujud tilawah yang dianjurkan dilakukan dalam salat adalah yang termasuk muakkidat atau awazim sujud. Untuk ayat-ayat sajadah yang ditekankan untuk sujud. Adapun jika tidak ditekankan, semacam surat apa? Surat ya. Maka surat surat, maka tadi sebaiknya jangan sujud di sana. Imam hendak membaca surat sajadah, bolehkah memberitahu makmum bahwa akan dilakukan sujud tilawah sebelum surat dimulai supaya makmum tidak bingung jawabannya boleh. Ketika sholat sendiri dengan baca mushaf bolehkah bergerak untuk mengambil dan meletakkan mushaf Al-Quran yang terletak di depan dan di sampingnya? Jawabannya boleh, akan tetapi yang lebih afdal adalah seorang itu membaca Al-Quran dengan hafalannya. Karena jika seorang itu membaca Al-Quran dengan mushaf, maka meninggalkan banyak sunnah-sunnah dalam sholat, sunnah untuk meletakkan tangan di dada, sunnah untuk memandang ke tempat sujud, berubah menjadi memandang mushaf dan kemudian banyak gerak. Dan oleh karena itu, maka yang lebih baik adalah mengandalkan yang lebih baik mengandalkan hafalan meskipun seandainya ada yang memakai dengan, memakai mushaf hukumnya boleh. manakah yang benar bahasanya setiap orang Islam sebelum masuk surga akan diadab dulu di neraka kecuali golongan yang masuk surga tanpa hisab ataukah ketika dihisab Allah mengampuni orang tersebut langsung masuk surga. Maka orang yang masuk surga tanpa adab itu ada beberapa jenis. Pertama adalah orang yang termasuk dalam golongan masuk surga tanpa hisab. Maka dia masuk surga tanpa adab. Yang kedua adalah orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Itu langsung masuk surga. Yang ketiga, orang yang uh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya Allah ampuni, tidak ada yang tidak Allah ampuni, semuanya dosanya Allah ampuni, maka maka langsung masuk surga. Adapun orang yang seorang muslim yang mampir ke neraka adalah orang yang amal keburukannya lebih banyak, lebih berat daripada amal kebaikannya. Dan atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya yang merupakan dosa-dosa besar. Ayah saya sakit ingatan dalam kurung gila sudah sekitar 10 tahun. Keluarga sudah berusaha untuk mengobati baik medis dan yang lainnya. Tapi ayah tidak mau diobati dan mengatakan dia tidak apa-apa. Dia sering marah kepada keluarga dan tetangga tanpa alasan yang jelas. Selama 10 tahun itu pula dia tidak memberi kewajibannya sebagai seorang ayah untuk menghidupi keluarga sehingga nafkah ditanggung oleh ibu. Bagaimana cara kami sebagai anak untuk berbakti? Mohon doa Ustaz dan ikhwah-ikhwah sekalian untuk sembahan ayah kami. Syafahullahu. Pengobatan dan cara apa yang bisa kami lakukan? Pertama cara berbakti ya tetap ya kita merawat ayah dan sabar dengan gangguannya dan dimaklumi karena keadaannya Kemudian untuk masalah nafkah, maka seandainya ibu tidak ridho, maka boleh minta cerai dengan mengadukan masalahnya kepada pengadilan agama. Sehingga bisa nikah dengan yang lain. Adapun ayah, mm, adapun anak, maka apapun keadaannya itu adalah ayah yang wajib untuk berbakti, wajib untuk berbuat baik, sabar atas gangguannya dan seterusnya. Pengobatan tentang apa yang bisa dilakukan Jawabannya ya ini yang mengetahui tentu uh, tidak uh, tidak se, tidak tepat pertanyaan kepada kita, itu pertanyaan kepada orang yang memang mengetahui masalah ini. Ya, fasalu al in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya masing-masing jika kalian tidak tahu. Di pembahasan sebelumnya disampaikan bahwa mengadakan kajian ketika pelaksanaan itikaf adalah makruh. Bagaimana menyampaikannya kepada panitia? Maka itu makruh menurut Imam Ahmad dan pendapat yang paling kuat tentang masalah kajian dalam i'tikaf itu boleh, namun jangan banyak-banyak. Kalau Imam Ahmad mutlak pengajian halaqah ilmu dalam i'tikaf itu makruh. Sebagaimana di Lataif Ma'arif. Bolehkah mengambil hikmah melalui mimpi? Karena mimpi kalau terasa benar, boleh saja asalkan tapi tidak boleh dijadikan dalil. Namun dijadikan sebagai penghibur, dan yang lainnya itu diperbolehkan.